Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tersiatun Nufus. Dan kita sudah berbicara tentang macam-macam nafsu dan keadaan nafsu. Dan kita sudah berbicara tentang nafsu mutmainnah. Di mana nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang tenang. Senantiasa tenang bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu yang selalu tenang dan damai ketika dia ingat dan berzikir, berzikir kepada Allah. Nafsu di mana dia wastaqat ila liqa'ihi. Senantiasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah, dengan beriman kepada nama dan sifat Allah, maka seorang akan senantiasa merasa selalu dilihat oleh Allah Rabbul Alamin. Nafsu mutmainnah adalah nafsu, jiwa yang beriman kepada khabar-khabar Allah tentang kejadian setelah kematian di alam barzakh, termasuk juga khabar-khabar tentang keadaan dan kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Nafsu mutmainnah beriman dan percaya sebagaimana melihat dengan mata telanjang. Itulah nafsu mutmainnah.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 Kadang dia ingat, kadang dia lalai. Kadang dia bisa menerima kebaikan, kadang-kadang dia berpaling dari kebaikan. Kadang dia mencintai, kadang dia membenci. Kadang dia senang, kadang dia sedih. Kadang ridho, kadang marah. Kadang taat, terkadang dia tidak mau taat. Maka nafsu lawama ini adalah nafsu yang selalu berubah-ubah keadaannya dan dia tidak tetap dalam keadaan satu keadaan. Berkata salafus soleh yang lainnya bahwa nafsu ad nafsu lawama adalah nafsul mu'min, jiwa orang beriman. Qala Al-Hasan Al-Basri, "Innal mu'min la tarahu illa yalumu nafsahu daiman." Sesungguhnya orang beriman tidaklah dia melihat dirinya kecuali selalu mencela dirinya. Yaqulu ma aradtu hadha lima fa'altu hadha kana hadha aula min hadha au nahwa hadha al-kalam dan senantiasa mengatakan pada dirinya aku gak ingin melakukan seperti ini ketika dia mengerjakan sesuatu yang jelek. Kenapa aku melakukan begini? Karena haza aula min haza, maka hal ini lebih utama daripada yang ini. Demikian nafsul lawamah ketika dia mendapatkan dirinya melakukan kejelekan, maka dia mencela dirinya. Berkata yang lain, Allahu yaumal qiyamah فإن كل أحد يلوم نفسه إذا كان مسيئا على إساءته وإن كان محسنا على تقصيره maka setiap orang selalu mencela dirinya ketika dia mendapatkan dirinya melakukan kejelekan demikian juga ketika dirinya taksir yaitu meremehkan atau tertinggal dalam berbuat baik tidak serius dalam berbuat kebaikan maka itu nafsu yang disebut dengan nafsu al lawwama Maka nafsu al lawwama adalah jiwa yang selalu mencela dirinya ketika dia seharusnya bisa berbuat lebih baik, tapi dia tidak melakukannya. Seharusnya dia bisa meninggalkan yang jelek, tapi dia melakukannya. Maka itulah nafsu al lawwama Ibnu Qayyim beliau mengatakan wahada kulluhu maka semuanya adalah benar wallawama naw'an lawmata lawamatun malumah walawamatun ghairu malumah adapun nafsu lawamah ada dua macam ada nafsu lawamah yaitu yang mencela yang tercela ada yang tidak tercela ya. nafsu yang lawamah yang tercela atau celaan yang tercela ketika mencela dirinya adalah an nafsu al jahilah al zalimah allati yalumuha wa malaikatuhu yaitu jiwa jahilah, jiwa yang bodoh, jiwa yang zalim di mana Allah Subhanahu wa taala mencelanya dan juga para malaikat. Adapun celaan yang tidak tercela adalah allati la tazalu talumu sahibaha ala taksrihi fi ta'atillah ma'a badlihi juhdahu fahadhihi ghairu malumatin wa ashrafun nufusi man namat nafsaha fi ta'atillah maka nafsu yang tidak laksulawama lawamah celaan yang tidak tercela adalah di mana dia senantiasa mencela dirinya karena apa karena dia tidak mengindahkan ketaatan kepada Allah artinya dia meremehkan dia melakukan tidak maksimal dan dia ma'abadlihi juhdahu Dia kurang dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah dan dia berusaha untuk menambahkannya. Maka nafsu yang seperti ini tidak tercela ya, dan merupakan sebaik-baiknya jiwa yaitu man lamat nafsaha fi taatillah. Barang siapa yang jiwanya mencela eh, selalu mencela dirinya ketika kurang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar roja dimanapun Anda berada, maka kalau kita melakukan kebaikan, ketika kita bisa melakukan kebaikan tersebut lebih dari yang seharusnya, namun kita tidak melakukannya, maka kita mencela diri kita. Kenapa saya tidak melakukan lebih baik lagi? Seharusnya saya melakukan lebih baik lagi. Maka pada gilirannya dia akan berusaha untuk membenah diri. Ketika dia mendapatkan dirinya melakukan kejelekan, maka dia mencela dirinya. Maka mencela diri ini pada hari kiamat pun nanti akan dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi dari Abi Dzar Al-Ghifari Allah SWT berfirman ذلكم أعمالكم أحصيها لكم وأوفيها إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم itulah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian dan nantinya aku akan balas kalian barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah memuji Allah dan barang siapa yang tidak mendapatkan yang demikian itu maka jangan mencela kecuali mencelalah kepada kepada dirinya. maka di sini naf nafsu al-lawamah jiwa yang mencela ketika di dunia maka dia selalu mencela dirinya, tidak mencela orang lain, mencela dirinya, selalu menghitung dirinya. Ketika dirinya mendapatkan sesuatu perbuatan jelek, kenapa aku mengatakan demikian? Mengapa aku berbuat seperti itu? Sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hasan Al Basri. Maka Al Hasan Basri mengatakan, ya nafsul lawa an nafsu al lawamah selalu mengatakan ma'arat tuhaza sebenarnya aku nggak menginginkan hal ini ketika dia melakukan kejelekan lima faat tuhaza kenapa aku lakukan begini karena haza aula min haza seharusnya ini lebih utama daripada yang itu maka demikian ya. dan nafsu an nafsu al lawamah adalah nafsu atau jiwa yang senantiasa tidak tetap dalam satu keadaan berbeda dengan an-nafsu al-mutmainnah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Harith dari Zaid bin Arqam dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-'ajz wal kasal wal haram wal jubn wal bukhl wa 'azab al-qabr Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها قال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكموهن أخرجه مسلم dari Abdullah bin Harith dari Zaid bin Arqam beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan doa ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kelemahan dan dari sifat malas dari pikun dari pengecut sifat pengecut dari kebakilan dan dari azab kubur ya Allah datangkan untuk nafsuku untuk jiwaku berikan sifat takwa kepadanya wazakkiha dan bersihkan jiwaku dan engkau sebaik-baik pembersih jiwa. Engkau adalah walinya dan engkau adalah tuannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak dikabulkan. Dan Zaid berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kami doa tersebut dan kami mengajarkan kalian dengan doa tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwan Fiddin, pendengar roja dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada jiwa kita ini jiwa ketakwaan kepada Allah memberikan kepada jiwa kita nafsu kita ini kebersihan sehingga menjadi an-nafsu al-mutmainnah sehingga nanti ketika kita menghadap Allah kita disuruh oleh Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai jiwa yang tenang wahai jiwa yang damai keluar keluarlah engkau menuju kepada Rabbmu secara dengan ridho dan diridhoi jadilah engkau hamba-hamba kami dan masuklah engkau ke surga kami. Itulah an-nafsu al-mutmainnah. Dan an-nafsu al-lawamah dia senantiasa berubah-ubah. Kadang nafsu lawamah ini kadang ingat kepada Allah, kadang lalai, kadang dia bisa menerima, kadang dia menghindar dan menolak, kadang mencintai, kadang membenci, kadang senang, kadang sedih dan seterusnya. Maka kalau kita lihat juga kesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله dan kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih maka di antara mereka ada yang zalimun li nafsih yaitu zalimun li nafsih sebagaimana penjelasan Al-Hafiz Al-Hafiz Ibnu Katsir dia adalah orang yang kadang meninggalkan yang haram, kadang mengerjakannya, mengerjakan yang wajib, kadang masih mengerjakan yang haram. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian macam nafsu yang ketiga adalah an-nafsu al-ammara bisu. Jiwa yang senantiasa mengajak dan menyuruh untuk melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan dosa. Wa hadhihi nafsu al-mazmumah fa innaha ta'muru bikulli su'. Maka jiwa yang seperti ini jiwa yang tercela karena dia senantiasa selalu menyuruh kepada yang jahat. Wa hadza min tabi'atiha. Dan sifat seperti ini termasuk di antara tabiatnya. Fama takhallasu ahadun min syarriha illa bitaufiqillah dan tidak ada seseorang yang selamat dari kejelekan jiwa tersebut kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman perkataan istri dari Al-Aziz yaitu Zulaikha ketika dia tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam dia mengatakan sebagaimana Allah berfirman وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم mengatakan dalam surat Yusuf ayat 53 aku tidak melepas diriku dari kesalahan tersebut sesungguhnya jiwa selalu menyuruh dan mengajak kepada yang buruk kepada yang jahat kecuali orang yang dirahmati oleh Robku illa ma rahimah Rabbi sebagaimana nafsu al, al nafsu al mutmainnah maka an nafsu al mutmainnah adalah jiwa yang dilindungi jiwa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala inna rabbi ghafurur rahim dan sesungguhnya Robku maha pengampun lagi maha penyayang oleh karena itu mudah-mudahan kita memperbanyak doa kepada Allah untuk minta jiwa kita ini dibersihkan, jiwa kita ini diberikan sifat ketakwaan sehingga menjadi an-nafsu al-mutmainnah. Dan juga kita bagaimana pada mukaddimah tadi dan sering bahkan setiap kajian kita mulai dengan pembukaan khutbatul hajah meskipun tidak harus dengan demikian dan kita kalau melakukannya ibadah bin nabi mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya sunnah Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita membuka kajian-kajian penting dan kita anggap sebagai hal yang sangat penting yaitu khutbatul hajah dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji hanya milik Allah kita memujinya dan kita minta pertolongan kepadanya, kita mohon ampun kepadanya dan kita berlindung kepada Allah dari apa? min syururi anfusina, dari kejelekan jiwa kita para jemaah, dari kejahatan jiwa kita, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena asyar kaminun finnaf karena keburukan dan kejahatan ini bersembunyi di dalam jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal kita. Karena apa? Karena jiwa yang rusak akan menimbulkan amal-amal perbuatan yang rusak pula. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'inna fil jasadi mudghah, wa idha saluhat saluhal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Ingatlah bahwa pada jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, insya Allah jasadnya baik semuanya, namun kalau rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ingat, itulah yang namanya alkohol, yaitu hati. Dan hati berada di dalam jiwa kita ini. Dan kejelekan bersembunyi di dalam di dalam diri seseorang. Sehingga kita, karena dia bersembunyi, muncul ya, bersamaan dengan godaan syaitan. Di mana setan, syaitan, ya jadi majradam. Syaitan berjalan melalui pembuluh darah manusia maka kita minta perlindungan kepada Allah wa na'udzubillah min syururi anfusina kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kami yang membisikkan tentang kejahatan-kejahatan kejahatan kepada saudaranya membuat makar kepada saudaranya membuat apa saja yang nantinya nampak dengan sendirinya perbuatan-perbuatan jahat perbuatan-perbuatan rusak yang dilakukan seseorang yang tadinya berawal dari nafsunya yang jahat yang bersembunyi dan membisiki dirinya dan dia tidak minta perlindungan kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah karena jiwa itu senantiasa mengajak kepada yang jahat. Ya Inna nafsa ammaratun bisu. Jiwa nafsu senantiasa mengajak kepada yang jahat. Oleh karena itu kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Maka doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita minta kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dari hati yang tidak pernah merasa khusyuk, ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak dikabulkan. Maka kalau orang hatinya lalai, jiwanya rusak, ilmunya tidak bermanfaat, doanya tidak terkabulkan, apa yang bisa diharapkan dari kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini? Apa bisa diharapkan kita hidup di dunia ini? Kalau sudah hati rusak, jiwa jahat, kemudian uh, kita semuanya ilmu tidak bermanfaat, doa kita tidak diterima, maka tidak ada yang bisa kita banggakan dan hidup dalam kehidupan dunia ini. Maka kita senantiasa minta kepada Allah Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang tenang. Semoga kita diberikan jiwa yang bersih. Karena jiwa yang bersih ya, tazkiyatun nufus ini tidak hanya mengajarkan hanya sabar, kemudian qanaah. Dan kita tahu sabar, qanaah semuanya mengarah kepada tauhid. Kita perhatikan ya, pelajaran tazkiyatun nufus juga selalu mengarah kepada pelajaran tauhid bahwa kerusakan jiwa itu kerusakan hati dan kerusakan jiwa itu tidak lepas dari dua penyakit besar. Yang pertama asyubahah, di mana asyubahah-syubahah ini melahirkan kepada keraguan, keraguan kepada keyakinan, keyakinan berada di dalam jiwa kita, dalam hati kita, dan juga penyakit syahwat, di mana syahwat ini akan melemahkan seseorang dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan selalu mendorong orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka ketika kita berbicara pembersihan jiwa, maka yang pertama dan utama dan paling penting dan tidak boleh dihindarkan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran kesyirikan, membersihkan jiwa dari apa? Dari kotoran-kotoran ria, kotoran-kotoran sum'ah, kotoran-kotoran kesombongan, kotoran-kotoran keangkuhan, bangga kepada dirinya dan selainnya. Berbicara tentang pembersihan jiwa tazkiyatun nufus, maka tidak sebatas dan tidak sesempit pembahasan yang berkaitan dengan akhlak semata. Namun yang paling tinggi adalah kebersihan jiwa dari noda-noda kesyirikan. Karena apa? Karena nafsu al-nafsu al nafsu al mutmainnah sebagaimana Qatadah mengatakan wal mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah bahwa nafsu al, al nafsu al mutmainnah adalah jiwa orang beriman yang senantiasa jiwanya tenang damai mengingat apa yang dijanjikan Allah wa sahibuha yatma'innu fi babi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi ila khabarihi alladhi akhbara bihi an wa akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini pemilik jiwa yang tenang tadi an-nafsu al-mutmainnah maka dia beriman yaitu kepada apa? kepada nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah Allah kabarkan tentang dirinya dan yang dikabarkan dan diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafsu al-mutmainnah adalah nafsu yang senantiasa beriman kepada kabar Allah tentang kejadian setelah hari kiamat, tentang kejadian setelah kematian. Maka semuanya ini tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah tentang keimanan dan tentang akidah. Maka tazkiyatun nufus tidak semata-mata hanya membicarakan tentang bagaimana orang itu bisa bersabar, tentang bagaimana orang itu bisa tenang dan seterusnya. Akan tetapi puncak yang tertinggi adalah kebersihan jiwa dari noda-noda kesyirikan, kebersihan jiwa yang dipoles dan dihiasi oleh keimanan akan kebesaran nama dan sifat Allah, akan keagungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan adanya keimanan yang seperti itu yang menghiasi jiwanya, maka seseorang akan menjadi dan memiliki an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwanya yang bersih. Maka di sini membersihkan jiwa tidak semata-mata dari keangkuhan kesombongan, namun yang paling penting membersihkan jiwa dari noda-noda kesyirikan, karena kesyirikan merupakan pangkal dari berbagai macam kebusukan, Kesyirikan merupakan pangkal dari berbagai macam kejahatan dan kesyirikan merupakan pangkal dari berbagai macam kerusakan yang ada di dunia ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal harami wal jubni wal bukhli wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu kepada engkau dari kelemahan dan dari sifat malas, dari pikun, dari sifat pengecut, dari sifat kikir, dan kita aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan aku minta kepadamu ya Allah, datangkan untuk jiwaku ini ketakwaannya. Dan bersihkan jiwaku tersebut, dan engkau sebaik-baik pembersih jiwa. Dan engkau adalah yang menguasai jiwa tersebut. Allahumma inni bika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, hati yang lalai, di mana hati yang lalai menyebabkan pemiliknya tidak dikabulkan doanya, menyebabkan pemiliknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bin nafsin la tashba dan dari nafsu, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas, kurang dari apa yang telah ada selalu menginginkan apa yang seharusnya tidak diinginkan waliyadzubillah dan dari doa wa ilmin la yadfa wa da'watin la yustajabu laha dan dari ilmu yang tidak bermanfaat serta dari doa yang tidak dikabulkan ikhwan fiddin pendengar wajah dimanapun saudara berada semoga Allah melindungi kita dan memberikan dan serta mengaruniakan kepada kita yaitu an-nafsu al-mutmainnah jiwa yang tenang, jiwa yang membenarkan kabar-kabar Allah, maka jiwa yang tenang ya, yaitu yang orang beriman wa maka anali mu'minin wala mu'minatin idha qadallah wa rasulu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim sesungguhnya tidak pantas bagi orang beriman tidak pantas bagi orang beriman laki atau perempuan orang beriman adalah jiwanya al mutmainnah Nafsu al-mutmainnah. Tidak pantas bagi orang beriman, laki perempuan, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan perkara, kemudian dia memilih yang lainnya. Maka ketika Allah memutuskan perkara, jiwa yang tenang, ad-nafsu al-mutmainnah, dia cuma mengatakan, sami'na wa ta'na. Innama kana qawla al-mu'minina, idha du'i ila wa rasul liyakuma bainahum, ayyaqulu sami'na wa ato'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya agar menghukumi di antara mereka, maka ucapannya adalah kami mendengar dan kami taat. Itulah ad-nafsu al-mutmainnah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim mimma qadaita ويسلموا تسليما ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Demi Rabb wahai Muhammad mereka tidak beriman sampai mereka itu menerima apa yang telah engkau putuskan dengan sebenarnya dan tidak ada dalam nafsu nafsu mereka jiwa mereka haraj yaitu merasa tidak menerima sesak di dadanya dan mereka benar-benar pasrah dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah an-nafsu al-mutmainnah di mana pada za pada zaman sekarang, pada saat sekarang ini sangat-sangat kita membutuhkannya. Semoga Allah memberikannya dan menjaganya, membersihkannya sampai kita menghadap Allah dan jiwa kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي Wahai jiwa yang tenang, wahai an-nafsu al-mutmainnah, irji'i ila rabbik. Keluarlah, kembalilah engkau menuju kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah dengan ridho dan ridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau kepada bagian dari hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surga kata Allah. Maka ini yang kita harapkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Demikian penjelasan tentang nafsu al-mutmainnah, an-nafsu al-lawamah, dan nafsu yang senantiasa mengajak kepada kerusakan yaitu an-nafsu al-ammarah bisu. Maka penulis di sini mengatakan sebagai khulasatul kalam ya, sebagai khulasatul kalam yaitu keringkasannya bahwa nafsu mutmainnah qarinuha al-malak yaliha wa yusaddiduha wa yaghdifu fiha al-haq bahwa nafsu yang tenang jiwa mutmainnah ini yaitu senantiasa ditemani oleh malaikat dia berada di sampingnya selalu meluruskannya dan membisikkan serta melemparkan kepadanya kebenaran wa yuraghibuha fihi wa yuriha husna suratihi serta uh, selalu apa namanya memberikan keinginan untuk melakukan kebenaran tersebut dan menampakkan kepada jiwa bentuk yang baik dari kebenaran tersebut kemudian nafsu atmainnah yang ditemani oleh malaikat maka malaikat senantiasa memberitahukan kepadanya tentang yang batil dan menghindarkan dari hal tersebut. Adapun nafsu al ammar bisu maka syaitan menjadi temannya. Faju'ila syaitanu qariduha wa sahibuha alladhi yaliha fahuwa ya'iduha. Adapun nafsu yang selalu menyuruh kepada yang jahat maka temannya adalah syaitan yang selalu berada di sampingnya wa yakdisu fihal batil wa ya'muruha bisu selalu melemparkan kebatilan ke dalam jiwa tersebut dan menyuruh kepada kerusakan wa yuzayyinuhu laha wa yutilu fil amal wa yurihal batil fi suratin takbaluha wa tastahsanuha tas, wa tastahsinuha dan menyuruh selalu berbuat yang jelek kemudian menghiasi kepada jiwa bahwa yang batil itu menjadi baik kemudian selalu memanjangkan angan-angan. Ini perhatikan, memanjangkan angan-angan. Ingin begini, ingin seperti itu, dan ingin begini, ingin begitu. Kemudian memperlihatkan kepada jiwa terus yang buruk tersebut, syaitan menampakkan yang batil dalam bentuk yang baik sehingga jiwa melihatnya, nafsu melihatnya sebagai kebenaran dan sebagai sesuatu yang baik. Itu an-nafsu al-ammarah bisu di mana temannya adalah selalu dibaring oleh syaitan. Kemudian ikhwan fiddin penulis mengatakan syaitan wa junduhu minal kafara yattadiyani min nafsil ammara bidda dzalik wa abu syai' ala nafsil mutmainna takhlisul a'mal minasy syaitan wa minal ammarah. Syaitan dan tentaranya dari orang-orang kufar senantiasa apa? Selalu mengajak jiwa yang buruk ini, jiwa yang jelek ini kepada diddadzalik yaitu lawannya dari nafsu an-nafsu al-mutmainnah. Dan yang paling sulit dialami oleh jiwa yang mutmainnah adalah membebaskan amal dari gangguan setan dan dari gangguan al-ammarah yaitu yang mengajak kepada keburukan. Falau wasala minha amalun wahid la najabil abdu. Seandainya ya, seorang hamba itu memiliki satu amal satu saja yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang tersebut hamba tersebut dianggap telah sukses walakin abatil ammarah wasyaitan an yada'a lahu amalan wahidan yasilu ila Allah akan tetapi nafsu yang senantiasa mengajak kepada yang buruk dan syaitan dia tidak membiarkan dia tidak rela bagi seorang hamba memiliki satu amalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bijak, orang-orang yang memiliki ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan, "Wallah, lau a'lamu anna li amalan wahidan wasala ila Allah, lakuntu afrahu bil maut min al-ghaibi yaqdumu ala ahlih." Demi Allah, seandainya aku tahu bahwa aku memiliki satu amalan yang diterima oleh Allah, yang sampai kepada Allah, maka benar-benar aku lebih gembira dengan kematian ya dibandingkan dengan orang yang tadinya nggak bertemu keluarganya kemudian bisa bertemu dengan keluarganya. Abdullah bin Umar beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, "Lau a'lamu anna Allah qabila minni sajdatan wahidatan lam yakun ghaibun ahabba ilayya min al maut. Seandainya aku tahu bahwa Allah menerima dariku satu sujud saja, maka kematian lebih aku sukai. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian para as-salaf as salih mereka ingin amal yang dilakukan ini tidak menjadi amalan yang sia-sia di hadapan Allah Nabi mengajarkan kepada kita Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Aku mohon kepadamu yaitu uh, rizki yang halal dan yang baik dan aku minta kepadamu agar amalku menjadi amalan yang terima. Sampai-sampai salafus soleh mengatakan seandainya aku tahu satu amal, satu jenis amal diterima. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan satu saja, satu sujud. Dariku aku tahu diterima oleh Allah, aku lebih suka kematian lebih suka eh, aku lebih aku sukai dibandingkan dengan orang yang hilang kemudian bisa berjumpa dengan keluarganya atau orang yang tadinya safar jauh kemudian rindu kepada keluarganya ketika bertemu dengan keluarganya sangat cinta, sangat senang ketika mau berjumpa. Maka kata salafus soleh lebih aku suka daripada orang yang seperti itu. Ikhwan, Widin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan tentang macam-macam jiwa ini. Semoga kita bisa memiliki an-nafsu al-mutmainnah. Tentu saja dengan banyak belajar, belajar tentang akidah yang benar, akidah yang sahihah, keimanan yang benar, yaitu akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Karena di diantara tanda-tanda nafsu al-mutmainnah adalah dia beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, beriman kepada apa yang terjadi setelah hari kiamat, apa yang terjadi di alam barzah, dan dia beriman kepada apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa surga dan kenikmatannya. Selanjutnya sampai di sini kajian ini dan kami serahkan kepada Al-Akh Al-Fadil Fawaz hafizahullah taala falitafaddal. Naam jazakallah khairan ya Ustaz. Demikian ikhwatal Islam a'azanallah iyyakum pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus yang disampaikan oleh Al Ustaz Mahfud Umri hafizahullah taala dan untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819891896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Bapak? Abu Sarif di Tanjung Priok nih. Silakan Pak. Uh, untuk istighfar saat istighfar kan ada doa pagi istighfar dan subhanallah di Yang saya tanya, apakah istighfar itu bisa kita tambah astagfirullahaladzim wa atubu atau astagfirullahaladzim apa itu cukup atau dua-duanya kita pakai saat Mm -hmm. Dan untuk menghitung sampai 100 kali dulu kan ada tasbih itu yang tidak boleh katanya bidah. Mm -hmm spasinya kita buang saat kita buang jadi satu lingkar itu 100 kali saat hmm. boleh nah, itu seperti itu iya untuk untuk membantu menghitungnya bapak iya, ya saat, soalnya kan saya tunanetra hmm. oh tunanetra bapak takut ya. lupa begitu saat iya terima, terima kasih pak Syarif nah iya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah silakan iya. bisa menyimak Ustaz iya, nah iya. yang saya pernah baca dan saya ketahui Allah alam ya bahwa kita boleh mengucapkan saya pernah baca hadis Allah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Boleh kita baca itu ya atau kita baca astaghfirullah astaghfirullah juga boleh atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahu a'lam Kemudian yang kedua tadi tentang maaf Anissa Nah, e, mengenai penggunaan alat Ustaz tasbih ataupun yang senisnya untuk e, mengetahui bilangan e, zikir tersebut ya. di mana Bapak tadi e, uzur e, beliau tidak bisa melihat demikian Bapak. Iya, kita bisa menghitung dengan jari karena Nabi beliau ya menghitung ketika berzikir dengan jari beliau ya. Maka kita hitung dengan dengan jari kita ya. Insya Allah itu yang yang mendekati dengan dengan sunnah. Ada berselebihnya dengan tasbih, memang ada khilaf para ulama ya dalam masalah itu. Namun yang lebih apa namanya benar adalah kita menggunakan jari kita ya. Maka ketika pada zaman sahabat ya ada seorang yang menyuruh kepada temannya di masjid ya halilu mi'a wasabbihu mi'a yaitu itu apa tasbih 100 kali sambil ada batu di situ maka apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada mereka kamu jangan hitunglah kesalahan-kesalahanmu maka di sini menghitung dengan biji tasbih ya para ulama mengatakan tidak termasuk bagian dari sunnah maka kita menghitung dengan jari jemari kita insyaallah hitungan 100 kali dengan jari insya Allah bisa kita lakukan ya bagi siapa saja. Allah alam bishawab. Nah, demikian untuk eh, pertanyaan yang pertama. Dan selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali ada Ibu Salma Rahmat di Ciganjur. Iya, Taib. Nah, silakan dari mana Ibu tadi? Dari Depok Ciganjur, ya. Salma Rahmat. Oh iya, Taib. Silakan Ibu ke inti pertanyaannya, Ibu. Uh, begini, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustad. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, uh, begini, Pak. Uh, saya baru kira-kira setahun lebih lah uh, jadi mualaf gitu. Oh iya pak. Iya. Hmm. Uh, uh. Iya. Halo. Ya silakan. Iya, Yang saya tanyakan gini pak, waktu saya belum jadi mualaf saya masih Katolik kan, tapi saya sekarang udah Islam. Tapi pas begitu saya masuk Islam, iya. uh, orang tua saya tuh dua-duanya meninggal pak. Uh -uh, iya. uh, saya tuh sebenarnya ada rasa sakit hati banget ya pak ya tapi yeah. saya kepengen ngedoakan banget pak mm mm-hmm. yeah. banyak orang yang bilang katanya kalau saya doakan itu nggak bisa pak katanya nggak masuk katanya Iya. Terus, yeah. bagaimana saya harus bisa mendoakan orang tua saya pak Iya, yeah. Iya. uh, meninggal eh, dalam kondisi masih Katolik ibu ya? Uh, agamanya lain gitu maksud saya pak. Iya. Yeah. Mm-hmm. Yeah, Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mendoakan orang tua saya gitu pak? Iya, baik. Terima kasih Ibu ya, atas pertanyaannya. Ya. Nah, ya. nah, silakan. Ya, ya. Nah. Uh, di dalam agama Islam ya, maka yang diterima oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala min. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan Allah SWT berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau engkau menyekutukan Allah, maka gugurlah semua amal perbuatanmu wala takunanna minal khasirin dan engkau termasuk orang yang rugi maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menangis dan membuat orang sekitarnya menangis lalu beliau mengatakan istazantu rabbi an laha wa lam ya'zalli wastazantu an azuru qabraha adina li fa'zuru qubur fa'innaha tudzakirukumul maut Nabi menangis dan membuat orang lain sekitarnya menangis. Lalu beliau mengatakan, aku sudah berusaha minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun untuk ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan karena ibunya masih dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak di, di atas agama Islam, tidak di atas agama uh, agama fitrah. Ya. Kemudian aku minta izin untuk mengunjungi kuburannya, ziarah kuburannya, dan dan Allah mengizinkanku maka ziarah kubur karena itu bisa mengingat kepada kematian. Maka di sini kepada ibu untuk doa tidak bisa dilakukan karena apa? Karena e, orang yang meninggal ya, tidak akan bisa orang meninggal dalam keadaan di luar agama Islam tidak akan bisa menerima kebaikan-kebaikan dari orang yang hidup dan kebaikan-kebaikan yaitu semua tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu ibu sekalian, ya kepada ibu penanya, ya ya Nabi juga bersedih sampai beliau juga menangis. Sedih adalah tetap sedih. Beliau pun juga menangis ketika beliau mintakan ampunan untuk ibunya, tapi Allah tidak mengizinkan. Namun ketika minta izin untuk ziarah kuburnya diizinkan dan Nabi mengatakan ziarah kubur karena itu bisa mengingat kita kepada kematian. Ya sedih adalah tetap sedih. Ya dan itu kita apa namanya mudah-mudahan kita juga bisa menghindarkan diri dari kejadian yang serupa dan kita jaga keluarga kita ku anfusakum wa ahlikum naro jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka demikian Allah nah. alam Nah demikian untuk ibu semoga diberikan istiqomah di atas Islam ibu ya Tapi selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Khairuddin di Citarik Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, silakan ke inti pertanyaan Pak. Nah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, saya itu udah pernah ada seorang ustaz gitu ya. <clears throat> Terus eh, Mo mohon Bapak eh, agak dikeraskan suaranya Bapak mungkin eh, terlalu kecil. Dia mau ziarah kubur gitu, Ustaz eh, wali lah taruh gitu ya. Ya seorang ustaz Terus tadi Bu ya. bilang, hmm, hmm. Eh, itu nggak boleh gitu ya terus apa dia bilang dia bilang itu kita ke sana masa kita sirik kita sana mendoain doa hmm. mendoakan itu orang itu itu doain terus baca yasin gitu kita cari berkahnya itu gimana keterangannya itu mencari berkah begitu pak ya iya hmm. itu aja terima kasih nah, terima kasih pak warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan ustadz Eh, dari pertanyaan ini ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ziarah kubur. Yang kedua, mengalap berkah di kubur. Yang ketiga, membaca Quran di kubur. Yang keempat, apakah itu termasuk syirik? Maka di sini poin-poin ini harus kita perhatikan. Yang pertama tentang ziarah kubur, hukumnya sunnah ziarah kubur. Yang kelima tadi ziarah kuburan makam-makam wali. Maka itu poin penting semua. Maka jarak kubur ya hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi mengatakan kuntu naitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian jarak kubur, sekarang ziarahlah. Sebagaimana juga hadis tadi, fazur kubur fa innaha kerukumul maut. jarak kubur karena itu bisa mengingat kematian. Maka hukum sunnah untuk jarak kubur apabila tujuannya yang pertama mengingat kematian, yang kedua, mendoakan orang yang mati. Ketika Nabi telah menguburkan salah satu seorang sahabat yang meninggal, beliau berdiri dan mengatakan, Istaghfiru li'ahikum, was'alulahu tasbid, fa'innahul an yus'al. Mintakan ampun untuk saudaramu, kan, dan mintakan atas bid yaitu bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Karena sebentar lagi dia tanya. Kalau tujuannya ziarah kubur, mendoakan orang yang mati, dan mengingat kematian, maka itu disyariatkan. Ya, namun kalau ziarah kubur ya, ke makam wali sana kemari bawa perbekalan, maka ini masuk kepada sabda Nabi SAW la tusaddur rihal illa ila salati masajid Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil Hadha Janganlah kalian mengadakan perjalanan yang bersungguh-sungguh dengan perbekalan ya kecuali ketiga masjid yaitu Masjidil Haram di Mekah Masjidil Aqsa di Palestina dan Masjid Nabawi di Madinah. Maka selain itu tidak boleh kita menganggap ya tempat-tempat yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa di situ mengandung berkah. Kalau masjid secara umum iya. Tapi kalau masjid tertentu kalau saya nggak sholat di masjid ini merasa nggak nggak serak, ya merasa di sini begini dan begitu, ya maka ini tidak dibenarkan kecuali dengan pertimbangan bahwa di sini sunnahnya lebih banyak, di sini banyak bid'ah lain lagi. Tapi kalau dengan tempat, nah itu harus dengan dalil. Maka di sini ketika taruh kubur ini kubur ini dianggap berkah, ya harus dengan dalil. Ini tidak ada dalilnya. Lebih-lebih malah berkah seperti itu, ya bertabaruk kepada orang yang meninggal dunia itu, ya dengan bertawasul kepadanya, maka hal ini pun juga sama jawaban yang diucapkan oleh orang-orang musyrik Quraisy terdahulu. Mereka mengatakan sebenarnya kami nggak minta kepada mereka ada beribadah kepada mereka cuma agar mereka itu yaitu penghuni kubur ini yang dianggap memiliki karomah dan seterusnya mendekatkan kami kepada Allah kalau saya minta langsung makasih masih kotor makanya perlu perantara maka Allah mengatakan ya sebagaimana perkataan mereka orang-orang musyrik Quraisy ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa kami nggak nyembah mereka kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah nah itulah dan yang paling penting ya, uh, yang, paling penting kita perhatikan di sini munculnya awal kesyirikan di permukaan bumi ini ya, dulu manusia bersatu sebagaimana Allah berfirman karena nasul ummatan wahidah adalah manusia dulu satu yaitu bertauhid sejak Nabi Adam sampai menjelangnya diutusnya Nabi Nuh namun ketika menjelangnya diutusnya Nabi Nuh ya umat Nabi Nuh mereka ini menyekutukan Allah dengan jalan apa? Apa penyebab utamanya? Al-wulu salihin. Berlebihan dalam mensikapi orang-orang soleh. Yaitu apa? Ketika ada orang-orang soleh yang mati, kemudian dikubur, mereka beribadah di kuburan tersebut. Ya. Maka dalam surat Nuh uh, ayat yang ke-21 atau 23 Allah berfirman, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوا'a ولا يعوق ويغوث ونصر Jangan mereka berkata jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Ya. Kalau kita lihat kepada terjemahan Quran di sana, boleh dilihat ya, ayat surat Nuh ayat 23 ya, bahwa nama-nama tersebut nama-nama orang soleh ketika meninggal di didatangi kuburannya beribadah di situ dan disebut oleh Ibnu Qayyim ya juga datang dari Nabi SAW bahwa kemudian mereka mengatakan satu sama lain bagaimana kalau kita uh, bikin bentuk patungnya supaya lebih khusyuk yang pada akhirnya dianggaplah penghuni-penghuni kubur yang dilupakan bentuk patung itu sebagai pendekat mereka kepada Allah mendekatkan mereka kepada Allah perantara mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, maka disinilah ziarah kubur yang seperti ini bisa menuju kepada kepada kesyirikan. Nah ini harus hati-hati. Maka tadi ziarah kubur malah berkah perlu baca Quran ya. Al Imam Syafi'i baca Quran di kubur maka di, beliau bukan di kubur untuk orang mati tidak sampai pahalanya kata Al Imam Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah oleh Ibnu Abi Aiz Al-Hanafi. Beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i tidak sampai dan Nabi mengatakan, La taj'al buyutakum kuburo. La taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ya, artinya apa? Baca Quran di rumah karena di kuburan itu tidak dibacakan Quran sebagaimana keterangan para ulama. Demikian Allah a'lam Nah, terima kasih untuk Ustaz dan selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dari uh, saudara Eko di uh, Jakarta Selatan. Barakallahu fikum Ustaz, eh, ketika seseorang berada di lingkungan yang uh, di sana terdapat ilmu dan sunnah, dia semangat untuk beribadah. Namun ketika dia berada di lingkungan yang penuh uh, dengan uh, bid'ah dan tidak adanya ilmu atau redupnya ilmu, maka ibadahnya kendor dan terasa malas. Apakah ini eh, sebagian dari sikap eh, atau dari eh, nafsul lawamah dan bagaimanakah upaya atau kiat bagi seseorang yang walaupun dia harus berada di lingkungan yang redup ilmunya ataupun banyak kebidahan di dalamnya bisa senantiasa istiqomah. Terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya. Wa fika barakallah ya perhatikan di sini memang lingkungan itu sangat menentukan kita ya, teman juga sangat menentukan kita sehingga Nabi menurut kita untuk hati-hati berteman karena almaru ala dini khalilih ya, fa eh, almaru ma'a dini khalilih ya. kemudian agama seorang tergantung kepada temannya fanzuru ya fanzuru am, eh, aman tu khalil maka perhatikan siapa kamu berteman. Kemudian juga Nabi mengatakan inama makalu al jari kama sali nas eh, naf uh, kama miski wana kir. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk seperti orang jual minyak wangi dan orang pandai besi. Adapun hamilul miski ma an yuhdiyaka wa imma anta tabta'a wa imma anta jidarihan Adapun orang yang jual minyak wangi, ya kemungkinannya engkau mendapatkan minyak wangi itu atau membelinya atau mendapatkan bau yang sedap, bau yang enak. Adapun nafihul kir, imma anil qasiyabak wa imma antajida, rihan habisatan. Adapun pen, pandai itu entah bajunya terbakar atau dia mendapatkan bau yang tidak enak. Maka itulah kondisi kalau kita berada pada lingkungan. Maka di sini yang harus kita hindarkan adalah kita jangan sampai berada pada lingkungan ini. Kalau jiwa kita itu lemah, kalau hati kita itu lemah, kalau keimanan kita masih lemah dan ilmu kita masih lemah. Adapun orang yang imannya sudah kuat, kemudian ilmunya sudah kuat, maka kewajiban mereka untuk mendakwakan ilmu yang hak, mendakwakan tauhid dan mendakwakan sunnah dengan dengan hikmah, mau ilmu, mau ilmu hasanah dan dengan jidat yang baik. Maka kalau masih lemah, jauhkan dari keadaan yang seperti itu karena pada akhirnya akan tenggelam. Bagaimana kiat-kiatnya kalau memang tidak bisa dihindari untuk berada di sana, maka senantiasa dia harus keluar untuk mentajdidul iman, memperbarui imannya, mendatangi majelis ilmu. Ya, sebab kalau misalnya harus pindah rumah berat, harus pindah lingkungan berat, harus ada banyak perhitungan, maka dia jangan berada di sana dalam pengertian tidak pergi ke majelis ilmu, tidak mendatang majelis ilmu, tidak membaca buku-buku yang bermanfaat, tidak mengamalkan ibadah. Kalau dia tidak seperti itu, maka akan tenggelam dan akan tergelincir, akan terseret jauh. Waliyahudzubillah. Maka hati-hatilah dengan keadaan yang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, terima kasih. Dan selanjutnya kami angkat dari pertanyaan Ibu Vita di Bekasi. Ustadz, apakah e, caranya untuk menghilangkan kebencian di hati apabila e, mungkin beberapa waktu ataupun e, kita pernah mendapatkan kezoliman dari seseorang? Demikian, Ustadz. Ya. Semua dengan ilmu. Masya Allah, dengan ilmu kita akan diterangi dengan berbagai macam. Karena ilmu ada cahaya. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ya, syakautu ila di farsha dari ila tarkil ma'ansi wa'lam anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengeluh pada wakil tentang jilatnya hafalanku dan dia memberitahukan aku agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Ketahuilah ilmu itu cahaya yang akan menerangi pemiliknya. Kalau orang punya ilmu, maka dia yang akan dijaga oleh ilmu. Kalau orang punya harta, maka dia akan menjaga hartanya. Jadi kebalikan. Kalau orang punya ilmu, ilmu yang akan menjaganya. Kalau orang punya harta, dia yang akan menjaga harta. Lebih berat mana? maka lebih ringan orang yang dijaga oleh ilmu. Maka dengan ilmu, maka di antara ilmu mengatakan Nabi bersabda SAW, "Ma naqasa malun min sadaqah, wa la zada Allah 'abdan bi'afin illa izza, wa man tawadha'a lillah rafa'ahu." Rawahu Muslim. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, sedekah dan tidaklah Allah menambahkan kepada hambanya yang memiliki sifat pemaaf kecuali akan diangkat ya derajatnya akan dimuliakan oleh Allah, ditambahkan kemuliaan. Dan barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka akan diangkat derajatnya. Dan Syekh Muhammad bin Sulaiman beliau mengatakan, ya, dalam syaradus solihin, sangat berat untuk memiliki sifat itu. Syaitan selalu mengatakan, ngapain kamu mau memaafkan dia? Demikian. Maka kita nah. dengan ilmu, demikian. Baik. Ya. Uh, selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali untuk selanjutnya ada Ibu Helna Rahmat kembali yang uh, kembali bertanya silakan Ibu. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, eh, gini Pak Ustaz, kalau mertua saya kan sudah haji, iya. uh, sudah meninggal yang ibunya. Iya. Uh, terus saya biasa mendoakan al aja karena saya belum tahu doa-doa yang lain gitu. Hmm. Um, apakah al untuk orang yang meninggal saja yang saya kirimkan hmm. atau untuk orang yang tidak meninggal juga akan ada gunanya gitu Pak. Iya. Nah. Uh, Cuma terima kasih. Gitu. Iya, terima saya kasih Ibu. Paham saya. Iya, iya. Ter- ya. Yang terakhir untuk orang siapa yang doa? Untuk apakah untuk orang uh, hidup juga bi bisa begitu maksudnya Bu ya? Iya. Al-Fatihah iya. tersebut. Baik. Nah, ya. terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, tentu saja doa ya, berdoa kepada Allah ya. Allah mu'afir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampunilah kepada orang beriman, laki perempuan, orang Islam, laki perempuan yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Maka doa diberikan kepada kaum muslimin kepada siapa saja baik yang meninggal maupun masih hidup ya terutama yang masih hidup kita saling mendoakan semoga diberikan istiqomah saling mendoakan supaya diberikan at-tasbih as-sabat yaitu tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam urusan hidupnya saling mendoakan dan mendoakan satu dengan yang lain termasuk at-tawassul tawassul yang disyariatkan di antaranya minta doa kepada saudaranya beriman. Sebagaimana ketika Nabi mengatakan kalau kalian bertemu dengan rombongan Yaman, di situ ada namanya Uwais bin Amir, maka mintalah doa kepadanya ya agar mendoakan kepada Allah untuk berikan ampunan. Karena apa? Karena dia doanya mustajabah dan penyebabnya adalah dia berbuat baik kepada ibunya. Maka ketika Umar menjumpainya, mintakan dia minta agar Uwais bin Amir ini mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan. Nah, ini menunjukkan ya dan juga dalam hadis yang lain ya eh, bahwa Nabi juga pernah minta doa kepada Umar, ya ukhay la tansana bidu'aika. Wahai saudaraku jangan lupa dengan dengan doamu. Maka ini boleh kita saling mendoakan kepada kaum muslimin yang hidup maupun yang meninggal. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ini doa yang menunjukkan digunakan kepada orang yang beriman yang sudah meninggal dan juga doa yang lain untuk yang masih hidup demikian. Uh, Kemudian mengenai penjelasan uh, mengenai Al-Quranul Karim khususnya Al-Fatihah ini Ustaz uh, penekanan untuk uh, yang sudah meninggal ataupun yang uh, bagi yang masih hidup bagaimana Ustaz penjelasannya? Apakah mengirim, apakah mengirimkan Al-Fatihah bermanfaat oh, iya. ataukah yeah uh, uh, Al-Fatihah ini uh, untuk yang uh, masih hidup juga uh, uh, bermanfaat begitu untuk uh, mengirimkan doa. Iya, adapun mengirim pahala bacaan Quran itu tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh, oleh para sahabat. Sehingga Imam musyafi'i beliau mengatakan tidak sampai sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Abil Aziz Al-Hanafi dalam kitab Syara Al-Aqidah At-Tuhawiyah. Ya, ada juga demikian menghadiahkan e, pahala bacaan Quran kepada orang-orang yang masih hidup. Ya, apakah kita juga sudah kebanyakan pahala? Maka kita minta pahala dengan bacaan Quran untuk kita. Adapun mendoakan orang dengan doa, ya. Adapun barangkali bertawassul dengan amal soleh di dengan bacaan-bacaan Quran tertentu, ya, bacaan Quran, nah, dan kita tidak boleh dengan bacaan tertentu kecuali dengan dalil, ya. Kita baca Quran, kemudian ya Allah dengan baca Quran tadi aku bertawasul mudah-mudahan uh, apa namanya orang ini fulan dan fulan diberikan kemudahan dalam urusannya. Namun ketika menentukan surat-surat tertentu, surat Yasin, surat Al-Fatihah, maka ini harus dengan dengan dalil dan tidak ada dalil ya yang menunjukkan itu. Adapun Al-Fatihah Dalil yang saya ketahui adalah dipakai untuk merukiah wallahu alam bisawab. Nah. Selanjutnya kami angkat dari pertanyaan telepon kembali ada Ibu Desi di Bekasi. Nah, silakan Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, oh iya. Uh, begini Ustaz, uh, saya kan baru empat hari ini memakai cadar. Oh iya. Uh, uh, saya mau minta penjelasan Pak Ustaz karena uh, orang tua saya ini masih banyak ditanya Pak Ustaz. Nah, sedangkan saya baru hari ini ke rumah orang tua saya dan saya itu marah besar kalau kuliah saya itu yeah. masih sadar gitu. iya. saya mau iya, iya. penjelasannya Pak Ustaz Iya, iya, iya. Terima kasih Bu Desi. Nah, silakan. Ya, secara secara ringkas ya bahwa ulama berbeda pendapat dalam masalah cadar ya. Dalam masalah cadar ini ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan uh, wajib, ada tidak. Ya, ini secara secara ringkas. Namun ketika kita sudah sudah memilih pendapat ulama dan kita uh, tenang dengan pendapat dan dalil-dalil mengatakan wajib, maka hukumnya wajib bagi kita. Ya, namun kalau kita masih belum tahu, maka kita cari tahu dulu, tahu, tahu dulu. Kemudian, ya, ketika kita sudah memilih pendapat yang menenangkan kepada kita, ya, dan komplit seperti kita yang ikuti pada pendapat ulama dengan argumentasinya. Kemudian kalau dihadapan dengan orang tua ya karena ini masih perkara yang khilaf maka nasihat saya kalau memang orang tua sangat besar dan akan mengganggu hubungan ya maka pendapat yang mengatakan itu afdol maka lebih baik ikuti pendapat orang tua kalau memang itu le, apa namanya akan me, da, menge, mengakibatkan apa namanya kerusakan hubungan dengan orang tua kalau memang bisa menjelaskan bahwa saya menggunakan ini sebagai fitnah ya dari wajah seorang wanita dia laki-laki dan seterusnya kalau bisa menjelaskan itu dijelaskan dengan baik dan santun dan sopan dan sabar jangan sampai ya untuk masalah cadar itu adalah ijtihadi ya ijtihad adapun kepada orang tua itu qat'i ya maka jangan sampai yang qat'i apa yang ijtihad mengalahkan yang qat'i durhaka kepada orang tua larangannya qat'i membuat orang tua sakit hati larangannya adalah qat'i. Ya. Sementara menggunakan cara tidak ijtihadi ya. Maka di sini Allah a'lam bisawab ya. Kalau memang sampai orang tua marah besar dan belum mampu untuk menjelaskannya ya, barangkali bisa dipakai sesaat ini bisa dipakai Allah a'lam bisawab. Ya, karena ini memang masalah yang uh, amat berat ya dan mungkin juga nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Allah a'lam bisawab. Nah. Selanjutnya kami akan tadi menelpon kembali untuk eh, selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini pertanyaan terakhir Ustaz ya dan di iya. sore hari ini. Dari mana Ibu? Silakan. Dari Ibu Nining di Jamrut. Silakan Ibu Nining. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Ini Pak mau tanya, kalau pembagian warisan itu eh, laki-laki sama perempuan kan satu banding dua ya? Iya. Mm -hmm. ini di keluarga, ini katanya pembagiannya itu sama. Itu gimana? Untuk menjelaskan ke mereka itu nggak mudah soalnya karena karena e, kebiasaan di sana di kampung itu seperti itu jadi sama pembagiannya anaknya iya. empat hanya dibagi empat gitu yeah. saya takutnya madorotnya <laughs> banyak gimana cara menjelaskan ke keluarga itu aja yeah. Iya. kasih yeah, Pak iya. ustadz yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah menambah kepada ibu semangat untuk menjaga agama ini. Karena apa? Karena ibu wanita. Ya kalau yang bertanya laki barangkali ini apa ada kaitannya dengan kepentingan. Tapi ibu wanita yang seharusnya dengan pembagian yang sama ibu dapat e, lebih banyak dari yang seharusnya, tapi ibu bertanya karena itu bukan hak ibu dan ini mudah-mudahan Allah menjaga ibu dan keluarga semua semoga Allah menambahkan semangat karena Allah berfirman wali zakari mislu hadil unsayain untuk laki-laki itu mendapat dua bagian dari dari perempuan bagaimana cara menjelaskan memang kalau berat menjelaskan kepada mereka kita sendiri beri buku, buku-buku yang menjelaskan tentang warisan, ya, yang menjelaskan ayat Allah tentang itu, sudah jelas masalah ini. Kemudian kalau tidak bisa lagi, datangkan orang yang alim dalam masalah ilmu laris, ilmu faraid, ya. Kemudian orang tersebut termasuk orang yang disegani oleh keluarga untuk menjelaskan. Sebab posisi ibu di sini adalah posisi yang di, di, di atas dalam pengertian kalau diam saja dapat bagian yang banyak, tapi tidak ridho karena itu tidak tidak pas dan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mendahului perkataan Allah dan Rasulnya, yaitu mendahulukan hawa nafsu kita atas firman Allah dan sabda Nabi SAW. Maka di sini betul ya bahwa laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu. Walid zakari sayyin usayain. Dan kalau nggak bisa menjelaskan sendiri, Datangkan orang yang disegani oleh keluarga untuk menjelaskan dia. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar terbaik. Allahu a'lam. Nah, e, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita untuk sore hari ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih atas e, kesediaan antum pada kesempatan sore hari ini dan mungkin ada kata penutup. Silakan. Ya, baik. Sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa tadi yang sudah kami sebutkan. Insyaallah bisa dicari dalam buku-buku doa di antaranya doa wirid ya oleh Ustazuna Fadil zir jawa bisa dicari doa-doa tersebut karena doa-doa itu doa yang bisa memberikan kepada kita kebaikan yang sangat mendasar di mana kebaikan yang mendasar ini uh, siapnya untuk menerima kebaikan-kebaikan yang lain ya kalau jiwanya rusak jiwanya hancur bagaimana bisa menerima kebaikan yang lain kalau kita bisa memiliki kebaikan yang lain ya tidak bisa kebaikan bertopang pada jiwa yang rusak maka kebaikan tersebut bisa menjadi bukan alat pembantu tapi alat pembunuh bagi dirinya sehingga bisa menyalahgunakan kebaikan-kebaikan ya untuk bisa dikendalikan oleh syaitan waliyadzubillah di sini uh, sebagai kata akhir wallahu alam nah. bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin